Yang berikutnya Al-Muallif rahimahullahu taala membawakan hadis untuk menguatkan apa yang telah diuraikan sebelumnya dari ayat-ayat tentang makna Islam. قال رحمه الله تعالى وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام dari Bahas bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya Bapaknya namanya Hakim bin Muawiyah ibni Haidah. Kakeknya namanya Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi, sahabiyun jalil. Silsilah ini, Bahas bin Hakim, Anabihi Anjaddih, silsilatun hasanah indal jamahir. Silsilah yang dihukumi hasan oleh mayoritas ahli hadis. Sehingga isnad hadis ini hasan. Disebutkan di sini bahwasanya kakeknya yakni sahabat Muawiyah Ibnu Haidah Al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah Islam. Apa itu Islam? Faqala maka Rasulullah sallallahu menjawab Islam itu ialah antuslima qalbaka lillah. Engkau memasrahkan hatimu untuk Allah. Wa antuwalliya wajhaka ilallah dan kau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa antusalliya salatal maktubah. Engkau mengerjakan salat yang fardu yang diwajibkan wa tu'attiyaz zakatal mafruḍah dan engkau menunaikan zakat yang difardukan kepadamu. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan Imam Ahmad bi isnadin hasan. Hadis ini barakallahu fikum menguatkan yang telah diuraikan sebelumnya dari ayat dan hadis tentang rukun Islam. Ayatnya fa in ka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an yang dibahas tadi. Hadis ini menguatkannya. Pada kalimat antuslima qalbaka lillah. Engkau mengislamkan, menghadapkan, memasrahkan hatimu untuk Allah wa antuwalli wajhaka ilallah. Engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ini namanya istislam tadi. Memasrahkan hati dengan tauhid tanpa syirik Adanya ketundukan, kepatuhan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam menggabungkan semuanya terkait dengan istislam, kepasrahan hati, ketundukan dengan ketaatan diiringi dengan menyebutkan sebagian rukun-rukun Islam. Disebutkan setelah itu engkau mengerjakan salat yang fardu, engkau menunaikan zakat yang fardu. Lengkap sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Sehingga dari sini qantina azakumullah Islam itu akidah, tauhid, takadam. Islam itu juga amaliyah, ibadah, ada rukun-rukunnya. Salat, zakat, puasa, haji. Juga Islam itu ada kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala juga ada kaitan antar sesama hamba. Ada hukukun uh, eh, Allah taala wa haku rasulih hak Allah hak rasulnya dua kalimat syahadatain dan juga terkait dengan hukukul muslimin berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah hak-hak kaum muslimin di antaranya para zakat itu terkait dengan kaum muslimin. Dan secara khusus hadis yang dibacakan barusan tentang kesempurnaan seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimu naman lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah kaum muslimin selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Itu berkaitan, e, berkaitan interaksi dengan sesama. Muamalah dengan sesama. Hak-hak Bani Adam. Hak-hak kaum muslimin. Sehingga Islam itu menyeluruh. Tafsir Islam sangat menyeluruh. Ada Islam akidatan wa tauhida. Islam ta'atan wa sunnah. Islam ada amalia-amalia zahir. Islam ada rukun-rukunnya. Ada penyempurna-penyempurnanya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Islam ada yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Terkait dengan Rasulnya SAW, Alaihi Ada juga yang terkait dengan sesama hamba hablu minallah, hablu minannas. Lengkap. Barakallahu fikum. Itulah Islam secara menyeluruh barakallahu fikum. Hadis yang, yang yang berikutnya yang sama dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويتك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ini hadis dhaifun bihadzal isnad Kata mu'alif dari Abu Qilabah. Namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Salah seorang tabi'i. Dari seseorang laki-laki dari ahli Syam. Gak disebutkan namanya ya kan. Namanya Mubham. Rawi yang tidak disebutkan namanya. Maka dibaifkan sebuah hadis atau sebuah isnad kalau ada rawi yang mubham yang nggak disebutkan namanya sampai diketahui namanya dia siapa, Fiqah atau tidak dari bapaknya. Siapa dia? Wallahu a'lam. Dianya aja nggak tahu namanya siapa dari bapaknya. Namamu siapa? Nggak tahu. Bapakmu siapa? Nggak tahu. Maka isnadnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Ketika beliau tanya sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam? Beliau mengatakan mengislamkan hati untuk Allah azza wajalla. Sahih? Sahih yang, yang, yang sebelumnya. Ditanya masalah Islam, apa itu Islam? Islam itu ialah kaum muslimin selamat dari lesanmu dan tanganmu. Sahih? Sahih dengan keterangan sebelumnya. Kemudian ditanya masalah iman, uh, Islam yang paling afdal. Apa Islam yang paling afdal? Rasul mengatakan iman. Apa itu iman? Dijawab dengan rukun-rukun iman. Sahih? Sahih. Sehingga dikatakan isnadnya baik, maknanya sahih dikarenakan penguat-penguat yang lain dari argumentasi dalil yang lainnya barakallahu fikum. Di sini ada penambahan keterangan yaitu penjelasan ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama? Jawabannya Jawabannya iman. Disebutkan oleh para ulama ad-din maratib. Agama itu ada ada beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan agama ada tiga. Yang pertama Islam. Naik lagi iman. Yang paling tinggi ihsan. Argumentasinya hadis Jibril yang panjang yang masyhur itu. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah Islam, lalu iman, lalu ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ini namanya maratibudin, tingkatan-tingkatan agama. Penjabarannya barakallahu fikum. Orang itu dinyatakan masuk dalam daerah Islam dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Harus dengan melafalkan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bagi yang sebelumnya non muslim masuk ke Islam. Tayyib, maka dikatakan muslim. Cara yang kedua, ialah ketika dia terlahir di lingkungan kaum muslimin, di keluarga kaum muslimin. Maka dikatakan muslim mengikuti kedua orang tuanya. Ketika dia balik nanti tidak perlu untuk mengulangi lagi dua kalimat syahadatnya. Dia muslim. Rasul mengatakan dalam hadisnya, eh, Eh, kullu ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah ada bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah ai Islam. Dua cara ya. Ketika satu dari dua cara ini ada baru seorang, maka dikatakan muslim masuk dalam kerangka Islam. Baik, dan ingat Islam ada konsekuensinya, ada rukun-rukunnya, ada penyempurna-penyempurnanya. Lanjut. Dan perlu dipahami kalau Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Yang namanya Islam pasti di dalamnya mengandung unsur iman. Nah mungkin tidak. Islam di dalamnya pasti mengandung unsur iman. Besar kecil tergantung kadar keislaman dan keimanan dia. Tayyip, ketika dia menyempurnakan rukun-rukun Islam, dia mengamalkan amalia-amalia Islam, akidah dia sahihah, maka naik menjadi mukmin. Artinya mukmin yang bagus, mukmin yang sempurna keimanannya. Jangan lupa ada Islam pasti mengandung unsur iman. Tapi dengan mengamalkan rukun-rukun tadi, mengatakan penyempurna-penyempurna Islam tadi. Semakin lama semakin sempurna Islam dan keimanannya. Naik menjadi martabatul iman. Ketika dia sahih, benar semua akidahnya. Arkanul iman, rukun iman yang enam, sahih semuanya. Tambah lagi dengan amalia-amalia Islam yang ada. Mukmin dia. Baik. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Setiap setiap yang mukmin pasti muslim. Belum tentu muslim dikatakan mukmin yang sempurna. Ketika dia betul-betul lebih menyempurnakan keimanannya, ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jal, masuk ke dalam tingkatan ihsan fil ibadah. Ini kalau sampai tingkatan dia betul-betul muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya betul-betul di atas sunnah, di atas iman, tidak ada yang menyimpang. Maka sampai tingkatan ihsan tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka Allah yang melihatmu. Yang pertama namanya ibadatul syauqi wal mahabbah ibadah kepada Allah karena kerinduan kepadanya, kecintaan kepadanya, ta'zim kepadanya diiringi khauf dan roja tentunya. Yang kedua namanya ibadatul harap wal muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tingkatannya tingkatan ihsan. Ciri-ciri tingkatan ihsan semua tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya benar, nggak ada yang salah. Nah, bahwa terkait dengan tangannya, matanya, hidungnya, mulutnya, semua anggota badannya benar di atas sunnah. Barakallahu Itu tingkatan ihsan fil ibadah paling tinggi. Dan itu tingkatannya para anbiya wal mursalin dan tingkatannya para siddiqin. Barakallahu fikum. itu. Ya sehingga kita harus menapaki tingkatan demi tingkatan dengan menyempurnakan arkanul iman dan arkanul Islam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga Islam bukan semata-mata KTP. Islam bukan semata-mata nama. Islam bukan semata-mata pengakuan. Islam itu begitu luas dan dalam konsekuensi-konsekuensinya. Barakallahu fikum. <clears throat> Hada wabih. Kemudian ya barakallahu fikum. Di sini diangkat oleh para ulama beberapa masail beberapa permasalahan permasalahan seputar masalah Islam. Masalah yang pertama, Al-Islam hal yazidu wa yanqus kal iman. Apakah Islam itu bertambah dan berkurang sebagaimana iman? Perlu difahami akidah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin terkait dengan masalah iman, iman itu bertambah dan berkurang. Nah gitu ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hakata ya kan? Barakulahikum. Pertanyaannya Islam sekarang. Apakah Islam itu sama kayak iman? Islam bertambah dan berkurang. Disebutkan Barakulahikum. Asyik Asy-Syaikh Saleh Asyik Salih Saleh al syeikh asy Saleh al syeikh hafizahullah taala orang menjelaskan bahwasanya mayoritas mayoritas ahlu sunnati wal jamaah berpendapat bahwasanya Islam itu sama dengan iman. Dalam hal Islam itu bertambah dan berkurang. Penjelasannya. Penjelasannya barakallahu fikum yang pertama, Islam dengan makna istislam ada yang merupakan syarat sah ada yang merupakan kesempurnaan istislam, kepasrahan hati. ha? Yang diterangkan di awal ikhwan. Ada yang merupakan syarat sahnya Islam. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ada pula yang merupakan penyempurnanya. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia dinyatakan berdosa atau kurang keislamannya. Disebut dengan istislamun wajib. Istislam yang wajib. Yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun. Ini wajib. Barang siapa yang meninggalkan tauhid maka dia kafir, musyrik. Yang kedua, istislam yang merupakan kesempurnaan. Ini yang dimanakan dengan al-inqiyad bita'ah. Ketundukan, kepasrahan, kepatuhan dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ketaatan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kata Ikhwan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, barang siapa yang meninggalkannya berdosa, tapi tidak kafir. Sementara yang sunnah, barang siapa yang meninggalkannya tidak dosa. Inilah yang membuat orang itu bertingkat-tingkat kadar keislamannya sesuai dengan poin kedua tadi. Maka Islam yazid oyangkus. Oh Islam bertambah dan berkurang. Tapi kalau yang dimaukan Islam dengan makna istislam bitauhid, tapi katakan baik-baik. Kalau Islam yang dimaukan dengan Islam adalah kepasrahan hati dengan tauhid tanpa syirik hanya ini maka tidak ada istilah bertambah dan berkurang ini harus ada yang bertauhid muslim yang nggak bertauhid dikatakan kafir musyrik namun berhubung yang namanya Islam tadi ada dua poin tadi, ya, tiga poin tadi istislam dengan tauhid inkiat ketundukan dengan ketaatan barok dari syirik dan musyrikin ada poin inqiyat. Maka di sana ada istislam yang tidak rukun, istislam yang bukan syarat sahnya keislaman. Istislam yang merupakan penyempurna Islam. Dari sini orang bertingkat-tingkat kadarnya barakallahu fikum. Tapi Keterangan yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya Islam berkuat dan bertambah terkait dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensinya? Satu, melaksanakan perintah. Dua, menjauhi larangan. Tiga, membenarkan berita. Empat, beribadah sesuai dengan sunnah beliau. Di sini ya ikhwan, umat manusia kaum muslimin bertingkat-tingkat kadarnya bertingkat-tingkat martabatnya. Ada yang Masya Allah melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, paling sempurna. Ada sebagian mereka yang melaksanakan sebagian perintah, meninggalkan perintah yang lain. Ada sebagian mereka yang menerjang larangan. Ya Pak ya. Ini kurang kadar keislamannya. Barakallahu fikum. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Namanya bid'ah. Ada yang sesuai dengan sunnah Rasul. Namanya mutaba'ah. Tingkat-tingkat. Tetapi mayoritasnya tidak membuat pelakunya kafir. Ingat, mayoritasnya tidak membuat pelakunya kafir. Membuat pelakunya menyimpang atau jatuh dalam kebid'ahan saja. Berarti Islam itu bertambah dan berkurang tergantung sejauh mana dia mengamalkan konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Semakin dikerjakan perintah, semakin tinggi keislamannya. Semakin tidak, semakin kurang. Semakin dia jauh dari perkara-perkara larangan agama, semakin tinggi keislamannya. Semakin dia menerjang larangan agama, semakin berkurang kadar keislamannya. Barakallahu fikum. Apalagi ketika Islam dinyatakan ada unsur iman di dalamnya Barakallahu fikum. Na'am ya ikhwan. Dengan makna yang seperti ini maka Islam itu bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum tergantung dengan amalnya masing-masing pihak. Sehingga Islam bertambah dan berkurang. Sebagaimana iman bertambah dan berkurang. Ada muslim yang kamil Islam, muslim yang sempurna keislamannya, ada kamil, eh, ada muslim yang uh, nakisul Islam yang kurang keterkeislamannya. Bahkan ada ada seseorang yang keluar dari keislamannya, namanya orang yang kafir atau murtad dari agamanya. Barakallahu fikum. Hada wadah. <clears throat> Masalah yang kedua. Masalah yang kedua terkait dengan mukammilatul Islam. Hal-hal yang menyempurnakan keislaman seseorang. Al-mukammilat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu secara hukum fikihnya. Ada penyempurna-penyempurna Islam, hukumnya wajib. Ada penyempurna-penyempurna Islam, hukumnya sunnah. Semua, uh, eh, diterangkan tadi ya Pak, semua amal-amal, ucapan-ucapan yang disyariatkan dalam Islam, itu semuanya adalah penyempurna Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Barakallahu fikum. Yang wajib ya perkara yang diwajibkan dalam Islam. Yang sunnah yang disunahkan dalam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini perlu difahami baik-baik. Jangan kemudian mendengarkan kata-kata penyempurna Islam berarti nggak wajib. Tidak. Wajib, tetapi dia bukan termasuk syarat sah keislaman. Kalau perkaranya wajib ditinggalkan dia berdosa. Dikerjakan dia berpahala. Kalau yang sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Baik itu. Hada mafhumun barakallahu fikum. Masalah yang lain. Islam ini barakallahu fikum juga memiliki nawakib apa nawakif? Pembatal-pembatal keislaman. Ada rukun, ada penyempurna, ada pembatal. Hati-hati. Ada pembatal-pembatal keislaman. Artinya Islam seseorang itu bisa batal. Tadinya Muslim menjadi kafir. Dan ini dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan kitab nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Di antaranya nah, kesyirikan, syirik akbar, kufur akbar, pembatal Islam. Ada lagi yang lain? Di antaranya Naam, istihza bidin. Mengolok-olok Allah Azza wa Jal, mengolok-olok Al-Qur'anul Karim, mengolok-olok agama Islam yang mulia, mengolok-olok Rasulullah SAW. Ada kufur. Hada kufrun. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan banyak alasan, jangan banyak uzur. Kamu telah kafir setelah iman kalian. Naam. Ketika yang diolah-olah itu sunnah Rasul, bimbingan Islamnya, maka dikatakan kufur. Kalau yang diolah-olah terkait dengan orangnya, pelakunya, maka dikatakan haram, ghibah yang diharamkan. Dan masih banyak lagi yang lain Barakulah fikum. Masih banyak lagi yang lain terkait dengan nawakibul Islam itu dikaji khusus oleh para ulama, oleh para uh, para ulama kita dalam buku-buku akidah dan tauhid mereka. Yang kemudian dibahas panjang dalam perkara-perkara prinsip termasuk al-mukaffirat, hal-hal yang membuat orang itu kafir. Namanya nawaqidul Islam. Jadi jangan dikira begitu masuk Islam sudah muslim terus. Tergantung kalau Anda jatuh dalam satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, kafir. Disikapi sebagaimana orang kafir, diperangi sebagaimana orang kafir. Jangan merasa aman, jangan berleha-leha. Di zaman dahulu kala yang diterapkan oleh para sahabatul kiram sangat jelas. Pada masa itu ada yang namanya nabi palsu. Al-Mutanabbi dikafirkan, diperangi oleh para sahabat, diperangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Walaupun mereka mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Walaupun mereka mengamalkan amal yang zahir. Tetapi ketika ada pada mereka pembatal Islam. Maka dinyatakan batal. Dinyatakan kafir. Diperangi. Seperti pasukannya Musailama Al-Kadzab. Itu jangan dikira mereka itu anti syahadat. Tidak. Mereka juga mengerti la ilaha illallah. Mengamalkan Islam. Tapi ketika mengaku sebagai seorang nabi, kafir fitnah nabi. Diperangi sama sahabat Abu Bakar Siddiq dan kaum muslimin yang ada ketika itu. Juga orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, mani'uz zakah. Mengingkari kewajiban zakat dan enggan memberikan zakat. Diperangi juga oleh siapa ya, Pak? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba Sehingga jangan lupa di sana ada pembatal-pembatal Islam. Barang siapa yang melakukan satu saja dari pembatal-pembatal Islam maka dinyatakan kafir. Dikasih muamalah sebagaimana muamalahnya orang-orang kafir. Hati-hati. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Di sana juga ada yang namanya munaqisatul Islam. Ada mukammilat, ada munaqisat hal-hal yang mengurangi kadar keislaman. Ini berarti tidak sampai tingkatan kafir. Kalau tingkatan kafir namanya nawakibul Islam, pembatal Islam. Tapi kalau yang bukan kafir namanya perkara-perkara mengurangi kadar keislaman dan iman seseorang. Di antaranya ialah al-kufrul asghar, Kufur-kufur kecil. Dikatakan kecil maknanya yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Yip, ini mengurangi kadar tauhidnya, mengurangi kadar keislamannya. Juga asyirkul asgar. Syirik yang kecil dikatakan kecil sebab tidak mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Tapi mengurangi tauhid dia mengurangi kesempurnaan tauhid dan mengurangi kesempurnaan Islam. Kemudian jami anwa'il bid'ah. Semua ragam-ragam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan ini semuanya yang mengurangi keislaman ya. Munakisat. Bid'ah yang mufassiqah yang membuat fasik pelakunya, bukan bid'ah yang mukafirah. Juga jami anwa'il fisqa wal ma'asi semua ragam-ragam kefasikan, semua ragam-ragam kemaksiatan, tindakan-tindakan dosa besar juga mengurangi kadar keislaman. Barakallahu fikum. Pelakunya namanya fasik. Nama ya, barakallahu fikum. Sehingga di sini ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Perintah-perintah agama mukammilatul Islam. Larangan-larangan agama itu merupakan satu Islam. Tauhid itu merupakan intisari daripada Islam dan di sana ada pembatal-pembatal keislaman-keislaman yang ada. Barakallahu fikum. Taib. Masalah yang lain. Seperti yang sudah pernah sebutkan sebelumnya, Ikhwan. Islam harga mati. Itu bahasanya ya. Islam harga mati. Karena Islam inilah agama yang Allah ridhai. Agama yang hak. Agama yang sempurna. Agama yang menyeluruh. Dan Allah Azza wa Jal mengancam siapa saja yang beragama selain Islam. Sehingga Islam harga mati. Yang Muslim, Muslim. Yang nggak Muslim dinyatakan kafir. Hanya dua. Imma Muslimun, imma kafirun. Muslim atau kafir. Yang muslim ada yang taat, ada yang fasik, ada yang harus sunnah, ada yang harus bidah. Muslim harga mati. Islam itu harga mati. Selain Islam dia katakan kufur, barakallahu fikum. Dari sini kana tinazakumullah untuk mengulang-ulang kembali apa yang telah sampaikan. Dari sini barakallahu fikum. Termasuk pemahaman yang sesat. Bahkan mungkin pemahaman yang kufur ketika menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Islam disamakan dengan Nasraniyah, Islam disamakan dengan Yahudiyah, Islam disamakan dengan Majusiyah. Maka ini pemahaman yang sesat menyesatkan. Nah, sangat bertentangan langsung dengan prinsip dasar keislaman. Barakallahu fikum. Begitu pula termasuk penyimpangan-penyimpangan, bahkan termasuk pemahaman yang kufur Ketika menyatakan al-haq, kebenaran yang mutlak tidak ada pada Islam. Nah, Islam itu satu dari sekian banyak kebenaran. Tidak boleh kamu mengatakan Islam itu kamu yang paling benar, yang lainnya batil. Nah, ini pemahaman yang menyimpang bahkan sat bahkan pemahaman kufur ya. Ini semua pemahaman dimakan, dikampanyekan oleh liberalisme. Kaum liberalis, liberalis para fikum jil. Nah, begitu pula para fikum termasuk penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang sesat. Yang menyatakan bahwasanya Islam itu hanyalah wasilah, sarana. Ini ucapan sebagian tokoh sufiyah, nahdiyah yang dibantah oleh tokoh-tokoh mereka sendiri. Dan itu merupakan syubhat memuluskan pemahaman jil Mengatakan Islam itu wasilah. Tahu wasilah ya? Sarana. Digambarkan kayak kalian ini para kalau mau menuju ke Banyumas. Ada yang naik motor. Ada yang naik mobil. Ada yang naik bis. Ada yang naik becak karena dekat. Ada yang naik ojek karena dekat. Naik kereta? Enggak ada yang turun. Nah, stasiunnya agak jauh sedikit, Purwokerto ya. Nah, sama juga begitu. Tujuannya sama Banyumas. Sarananya, ya silakan saja. Anda mau pakai bis monggo, mau pakai becak ya monggo, yang penting nyampe. Yang penting nyampe Banyumas. Ini sama. Intinya surga. Ujungnya jannah. Surganya Allah Azza wa Jalla. Islam sarana. Anda mau ke surga lewat Islam, silakan. Anda mau ke surga lewat yang lainnya, silakan. Semuanya sama. Tujuannya sama, menuju surga. Ini sama dengan pemahaman yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar. Yang mengatakan uh, barakallahu fikum Eh, tidak boleh menyatakan adanya al-haq yang mutlak. Ini semua pemahamannya jil. Yang melahirkan pemahaman wihdatul adiyan. Yang memunculkan pemahaman pluralisme. Ini pemahaman kufur di kalangan para ulama. Dikufurkan oleh para ulama. Una itu. Tapi sebagai mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Sarana. Dibantu sendiri sama tokoh-tokoh mereka. Hah? Di antara mereka ribut sendiri. Dan bantahannya betul. Islam itu adalah sirat. Islam itu sebuah jalan yang wajib kamu tempuh. Jalan cuma satu, namanya siratul mustaqim. Yang lain juga dikatakan jalan, tapi tapi siratul jahim menuju ke neraka jahim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus kata Allah, ikuti yang ini. Ikuti siratal mustaqim, itulah Islam yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah. Disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan masing-masing jalannya menyimpang tadi. Di padanya ada setan yang mengajak orang ke dalamnya. Dikatakan oleh para ulama, ujungnya adalah neraka jahanam. Betul sama-sama jalan, tapi yang menuju ke dalam surga cuma satu, hanya Siratul mustaqim. Yang lainnya menuju kepada al-jahim. Tahu jahim? Neraka jahim, neraka jahanam. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza di Al-Fatihah ya, Apa yang kita panjatkan ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Semua jalan apa satu? Hah? Semua jalan ada satu? Satu. Namanya apa? Siratal mustaqim. Itulah Islam. Ada lanjutannya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa ya, kawan? al yahud walau balin bukan pula jalannya orang yang sesat siapa ya kawan nasara bagaimana mungkin setiap kali al-fatihah kok mengatakan semua agama sama mana al-fatihahnya itu paham tuh itu menunjukkan mereka Allah Musta'an hawa nafsu fitrahnya muslimin bersih akan menolak pemahaman-pemahaman kayak tadi. Pluralisme, jil, menolak ya. Setiap hari baca Al-Fatihah. Setiap sholat baca Al-Fatihah. Apalagi yang senang Al-Fatihah. Dikirim-kirim. Itu di situ ada doanya. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Kok bisa mengatakan Islam itu sarana? Tujuannya sama, sama-sama jannah, sama-sama surga. Itu kekufuran para pelaku. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang bodoh yang kebingungan. Mereka itu orang-orang yang ragu, orang-orang yang bingung terkait dengan agamanya. Antum jangan ikut bingung. Yang tegas prinsipnya, dikarenakan sangat jelas gamblang dalilnya. Islam satu. Siratul mustaqim yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ya ikhwan. Kita hidup di zaman di, di suatu masa betul-betul Islam itu dibikin sesamar mungkin. Dibikin muslimin itu ketika masuk dalam perkara keislaman, tidak mudeng, tidak paham apa Islam yang dimaksud. Bahkan mau digeser makna keislaman tadi. Nah, digeser Islam itu yang serba santun. Islam itu yang serba rahmah. Islam itu yang serba damai. Sehingga yang aroma-aroma yang kasar-kasar bukan Islam. Allahumma musta'an. Ini hati-hati. Barakallahu fikum. Sebelumnya sudah dibahas panjang terkait dengan masalah syumuliyatul Islam terkait dengan masalah e, menyeluruhnya agama Islam Barakallahu fikum bahwasanya Islam ini menyeluruh dan sempurna dalam semua aspek kehidupannya barakallahu fikum. Jam kali ya. Bab yang berikutnya tentang masalah ancaman bagi siapa saja yang beragama selain Islam. Dibahas apa besok aja? Nah, enaknya pada perjumpaan yang berikutnya dengan tema khusus terkait dengan masalah ini. Hmm? Apa temanya Evan? Temanya terkait dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinah falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa bahasanya? Islam harga mati gitu. <laughs> temanya apa Evan? Hah? Islam harga mati. Oh gimana? Gitu bahasanya. Hah? Begitu. Wah Islam titik gitu. <laughs> nah, dia akan lebih lebih stressingnya lebih kepada pembahasan uh, prinsip selain Islam dikatakan kufur. Nah, dikatakan kufur barakallahu fikum. Jadi akan lebih tajam terkait dengan poin-poin terakhir yang tadi kita sampaikan lebih dipertajam lagi dalam bab yang setelahnya. Harus diperpanjang nafasnya Ikhwan ya. Hah? Kalau itu nanti nanti aja ya. Apa temanya? Hah? Islam harga mati, pentungnya tiga. Islam harga mati, teng teng teng teng gitu ya. Ya wis, berantem aja. Hmm. wih, wih, wih, wih. Pertanyaannya macam-macam. Ya Allah, waktunya cukup panjang. Bagaimana membantah khawarij ISIS tentang khilafah dan bendera hitam bertuliskan tauhid yang diklaim mereka adalah hadis yang menerangkan eh, yang yang diklaim mereka ada hadis yang menerangkan tentang bendera hitam bertuliskan tauhid eh, hadis yang disebutkan terkait dengan pasukan-pasukan yang menggunakan sorban sorban hitam dengan bendera hitam itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga para ulama yang lainnya. Yang dimaksud itu ialah pasukan Al-Imamul Mahdi. Pasukan Imam Mahdi yang nanti di akhir zaman perang melawan siapa? Melawan Dajjal dan pengikutnya. Antum tahu siapa pengikut Dajjal? Hah? Di antara pengikut Dajjal yang Khawarij ini Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Inna bin Majah bi, bi, dengan isnad Hasan. Kata Rasulullah SAW, yansha'u ya, ya, yansha'u qaumun atau yansha'u nash'atun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Akan muncul sebuah kaum. Muncul sebuah gerombolan mereka membaca Al-Quran, tidak sampai tenggorokannya. Siapa ya, ikhwan? Siapa mereka ini? Khawarij. Rasul mengatakan, Kullama tala'a akornun kuti. Setiap kali muncul tanduk mereka, dipatahkan. Dan belum mengulang-ulang sampai 9 sampai 10 kali. Kullama khara, kullama tala'a qarnun kuti. Diulang-ulang. Belum mengatakan di akhir hadis, Hatta yakhruja fi baqiyatihi muddajjal. Sampai nanti dajjal akan muncul di tengah-tengah sisa-sisa gerombolan tadi. Jadi yang bakal menjadi pasukan berbendera hitam ini siapa ya Pak? Al-Mahdi dan kaum mukminin bersama dengan Taifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah Ahli Hadith Salafiyin Nanti di akhir zaman. Siapa yang dilawan? Dajjal dan para pengikut Dajjal di antaranya Khawarij nanti. Barakallahu fikum. Itu nanti di akhir zaman. Tanda-tanda besar kiamat. Imam Mahdi termasuk tanda besar kiamat. Itu nanti. Sekarang belum muncul ya kawan. Nah, jadi jangan asal asal klaim. Buktinya cuma kami yang menggunakan bendera hitam. Gampang aja kalau sebagai kayak gitu itu. Ya, bikin rombongan Banyumas hitam semuanya. Kami yang betul. yang enggak begitu. Yang kedua, disebutkan dalam riwayat itu terkait dengan Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan. Dunia akan tenang, akan aman. Dulunya banyak keboliman menjadi adil. Dulunya menakutkan sekarang aman. Akan dipatahkan salib-salib. Akan dibunuh yang namanya babi-babi akan diletakkan yang namanya pajak-pajak dan segala macamnya. Yang terjadi pada mereka sekarang apa? Apakah demikian? Hmm, yang mereka munculkan kekejaman, kebengisan, kesadisan, sesuatu yang sangat mencurigakan. Kalau seandainya mereka muslim tidak bakal seperti itu. Nah, dan memang terbukti mereka adalah boneka-boneka Yahudi. Jangan lupa Khawarij, Syiah, Rafidah itu bentukannya Abdullah bin Saba Ar al-Yahudi. Itu diucapkan Ibnu Battah al Ubari rahimahullah tegas beliau mengatakan di Al-Ibana yang namanya Khawarij Haruriyah Syiah Rafidah min ashabi Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sehingga di belakang mereka adalah konspirasi besar orang-orang Yahudi. Makanya tidak pernah ada sejarahnya kok ISIS tempur sama Syiah Rafidah. Nah, yang ada adalah koncoan. Tapi yang dikeluarkan di media-media, oh, pantai ISIS, pantai ISIS, pantai ISIS. Tapi nggak pernah ada wujudnya. Nah, cuma disebutkan foto hancur semua bangunannya, mana ISISnya, raketo. Nah, Ketika uh, langsung cek beritanya langsung dari orang-orang lapangan, yang dibantai adalah masyarakat sipil Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Bayangkan untuk melawan ISIS itu tentara Rusia tampil dibantu dengan tentara Cina, Vietnam. Nah, dibantu lagi sama Syiah Rafidhah, jangan lupa. Syiah Iran masuk. Yang dari Lebanon Hizbullah itu masuk. Ini iya, hebat kafir, hebat. Inggris masuk, Prancis masuk, terakhir Jerman masuk. Yang masuk ke ente-ente isi saya, Hah? Saudi aja beresi Houthah, Rafidah, hitungannya belum tahun, udah mau habis. Ya. Nah ini masuk ke ente-ente. Iya, itu sekedar untuk mendapatkan legalisasi yang dihantam sipil. Kita harus paham ya, Konspirasi konspirasi. Nah. Allah taala alam Mm-mm. apa yang melatar belakangi peperangan di Palestina. Di sana itu adanya pembantaian bukan peperangan ya ikhwan. Muslimin lemah. Lemah, kondisi sangat-sangat lemah dengan agresi-agresi Yahudi. Tentara Hamas yang katanya membela Palestina, enggak. Hamas itu ya boleh Yahudi podo ya. Ikhwan. Yang dibantai masyarakat sipil. Antum melihat berita-berita yang ada ya, ikhwan. yang dibantai masyarakat sipil. Yang mati siapa? Anak-anak wanita dan sipil. Dan sipil. Katanya Hamas, gini gini gini, mana Hamasnya tidak kelihatan. Itu semuanya konspirasi. Sehingga kaum muslimin terutama bila tauhid negara Arab Saudi dan para ulamanya meminta supaya mereka keluar dari Palestina. Tak mungkin ada perang di sana. Lemah, dikuatkan akidahnya dan segala macamnya. Barakallahu Bukan lepas tangan. Yang namanya perang itu ada kalkulasinya. Juga terkait dengan di Syria. Juga fitnah. Penguasanya Bashar Assad, Nusairi, kafir. Dikafirkan oleh para ulama kita. Eh, yang dibantu sama Rusia dan segala macam. Itu untuk membantai masyarakat Syria. Dan pembantaiannya lebih kejam. Daripada yang ditampilkan oleh ISIS. Kejam ya kan. Itu Syiah Rafiullah Nusairiyah, ekstrim. Yang menghadapi dia ashabul ahwa'i wal bidah, hizbiyin. Jadi repot. Nah, Akhirnya apa? Dikatakan fitnah kata para ulama. Suruh keluar dari sana. Keluar dari sana. Karena nggak memungkinkan para ulama. Allah taala alam bisawab. Ini semuanya para masyayikh yang berbicara, kita hanya menukilkan saja. Ketika mereka mengatakan fitnah, keluar. Lemah, keluar. Perang, perang. Begitu. Karena masyayikh betul-betul tahu betul kapan ini jihad yang syar'i, kapan bukan, kapan kuat, kapan lemah. Itu para masyayikhul kibar. Jangan dikira mereka itu hanya sibuk berkutat dengan kitabnya. Tidak. Mereka sangat tahu betul dengan wakil kondisi yang nyata di kalangan kaum muslim. Mereka-mereka yang mengatakan sebagai fukohaul wakil. Ahli fiqih kenyataan umat. Dari kalangan harokin, hizbiyin. Tidak ngerti mana jihad syari, mana yang bukan. Barakallahu Yang nggak syari dikatakan jihad. Sehingga Allahul sah dalam masa-masa yang semacam ini kembali kepada para ulama kibar. para ulama kibar. Sering diceritakan tentang manusia purba dan dinosaurus. Apakah tersebut ada dalam Islam? Sedangkan Islam manusia pertama Nabi Adam. Yang fisiknya sudah sempurna. Ya dari mana dulu informasi terkait dengan manusia purba ini? Dengan dinosaurus ini? Yang menginfokan siapa? Hah? Hah? Guru sejarah. Bukan kok digambarkan manusianya nggak sempurna dan segala macamnya terus gede-gede burungnya segala macamnya itu. Nah, kalau terkait dengan masalah fisiknya sempurna tapi besar-besar, naam. Enggak salah ya ikhwan. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tingginya situ nadhiroa. 60 Kira-kira berapa meter? 30 meter. 30 meter tingginya ya Pak. Artinya apa? Pada uh, manusia pada masa masa lalu besar-besar, tinggi-tinggi. Otomatis yang lain juga menyesuaikan. Semutnya juga gede-gede, kambingnya juga gede-gede, burung juga gede-gede. Lo nama ya, kok. Ketika pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika eh, peperangan-peperangan melawan orang Romawi, itu kan sempat ditemukan di tempatnya orang-orang Romawi itu sebuah rumah, dalamnya ada ada seseorang yang di yang dibiarkan hidup. Disebutkan Nabi Daniel. Disebutkan fisiknya, hidungnya itu satu satu jengkal hidungnya ya. Artinya apa? Besar fisiknya. Kalau itu yang dimaksud, betul. Tidak salah. Maka jangan heran ketika umat-umat terdahulu, itu yang namanya gunung itu dipahat sama mereka. Pakai tangannya. Ya karena gede ya kan. Iya. Karena besar. Ya kayak antum sekarang yang kecil ini, ada sebuah batu, seukurannya antum, antum pahat. Tek, tek, tek, tek. Bisa. Mereka juga begitu, besar, tinggi, besar dan sangat kuat memang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga eh, apa, apa namanya? Eh, gunung-gunung eh, dipahat, bikin terowongan-terowongan dan segala macamnya, itu nggak mengherankan. Kalau itu yang dimaksud, iya. Tapi apakah bentuknya sama kayak ilustrasi sekarang ini? Dinosaurus yang kayak gitu-gitu. Allah alam bisawab. Itu kan karangan-karangan uh, yang jagoan-jagoan fiktif ya. Pak. Yang penting besar, tapi bagaimana bentuknya, wallahu alam. Nah, Apakah benar ucapan berikut? Sangat berat memasukkan dan mengeluarkan orang dari salafi. Iya, berat ya. Nah, jadi untuk masuk kepada pemahaman salaf yang seutuhnya berat. Konsekuensinya tadi itu harus belajar, harus punya ilmu, mengkaji prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah supaya jangan sampai dia menyimpang. Mempelajari agama Islam secara menyeluruh, diamalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupannya. Akidahnya harus bagus, manhajnya harus baik dan menyeluruh. Salafi enggak semata-mata ikut kajian salaf, salafi. Hah? Atau ngaku saya salafi, salafi. Enggak. Ada konsekuensi yang begitu besar sebagaimana besarnya konsekuensi berislam. Juga mengeluarkan orang dari salafi juga juga, juga berat. Tapi semua itu ada kaidah-kaidahnya. Ketika orang tersebut menyelisihi satu prinsip mendasar dari prinsip prinsip akidah salaf, maka dikeluarkan dari salafiyah. Muslim ya. Kan? Ada seseorang yang punya pemahaman khawarij. Dia mengkampanyekan untuk memberontak pemerintah, memberontak penguasa. Ada khariji, bukan salafi. Langsung. Yang dia khawarij, bukan salafi. Barakallahu fikum. Yang punya pemahaman-pemahaman wahdatul adiyan, pluralisme, ini bukan salafi. Ini orang yang menyimpang bahkan mungkin dikatakan kafir sesuai dengan kondisi kekufurannya masing-masing. Wakala. Tapi nggak sembarangan. nggak asal dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, enggak. Itu ada dia, hajuriyah ya, nggak Enggak demikian. Ada kaidahnya, ada ketentuannya para fikum. Wallahu taala alamu bis apakah Profesor Said Akil Sirat sudah kafir? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tanyakan kepada para ulama. Sampaikan kepada mereka ucapan-ucapan yang dia sampaikan, bagaimana kondisinya dan segala macamnya, sampaikan kepada para masyayikh para ulama kita.